di hadapan bapak ibu sekalian. Dan sebelum segala sesuatunya, maka perlu diketahui bersama bahwa yang berbicara di hadapan bapak ibu Laisa bin atqahum bukan orang yang paling bertakwa di antara bapak ibu sekalian Walaysa min afdalikum wa dan bukan orang yang paling utama dan paling berilmu di antara Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya kehadiran saya di sini hanya sekedar saling belajar bersama, saling mengingatkan tentang ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, buku yang tertulis dengan judul Terhina Karena Hutang ini sebenarnya mempunyai cerita Ditulisnya buku ini adalah karena sebuah cerita yaitu penulisnya suatu ketika ketika masih di Arab Saudi Penulisnya masuk ke dalam sebuah supermarket ataupun warung besar, toko besar yang dimiliki oleh seorang Arab Saudi. Kemudian sang penulis pada saat itu beliau ingin membeli sesuatu. Tapi karena ada pesanan dari rumah untuk membeli sesuatu yang berlebih maka uang yang ada di kantong dan di dompet tidak mencukupi. Karena penulis kenal baik dengan pemilik toko, maka minta izinlah penulis untuk berhutang. Pemilik toko yang sudah kenal, yang sudah biasa menjadi kawan saling berbagi tentang ilmu agama dan juga tentang bahasa Arab orang tersebut mengatakan khud ma syi'ta wa ma artinya ambil sesukamu dan tinggalkan sesukamu al mahallu mahallu toko ini milikmu anggap saja toko ini milikmu maka kata penulis wah kesempatan orang yang ingin berhutang sedikit saja akhirnya jadi tambah banyak tetapi sebelum keluar sang pemilik toko mengatakan Ya Ahmad usika biwasiyah Wahai Ahmad aku wasiatkan kepadamu dengan sebuah wasiat Inna dayna dhullun bin wa Hutang itu menghinakan seseorang di siang hari dan membuat resah gelisah di malam hari. Maka akhirnya perkataan tersebut mengiang iang sampai di rumah. Dan penulis pun akhirnya mencari-cari apakah itu hadis, apakah itu perkataan para ulama. Ternyata setelah dicari-cari itu adalah perkataan salah seorang ulama besar dalam agama Islam bahkan disebut-sebut sebagai al-khalifah Al Rashidah al-khamisah khalifah Rashidah yang kelima yaitu karena beliau saking adilnya, saking bijaksananya, pemimpin yang bagus untuk kaum muslim pada saat itu. Padahal beliau bukan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Seorang tabi'i beliau mengatakan, "Usikum Allah tudayinu ولو لبستم العباء فإن الدين ذل بالنهار وهم بالليل Aku wasiatkan kalian untuk tidak berhutang meskipun hidupnya sulit ambil wasiat ini baik-baik arti wasiat adalah sesuatu yang diberikan oleh orang yang sesuatu penting yang diberikan oleh seseorang yang menginginkan kebaikan untuk kita dan terus diamalkan walaupun sampai meninggalnya sang pemberi wasiat. Maka ketika beliau mengatakan aku wasiatkan kepada kalian Allah tujahiru janganlah kalian berhutang walau labistumul aba'a Meskipun kalian sulit hidupnya. Ini ambil wasiat ini. Meskipun kita punya motor, menaikinya atau menghidupkannya lebih lama dibandingkan menaikinya. Hanya yang tidak ngantuk yang paham perkataan saya. Ya, meskipun kita punya motor, menghidupkannya lebih lama dibandingkan menaikinya. Jangan pernah berhutang. Ini kadang-kadang sebagian orang semuanya berhutang. Dari mulai rumah berhutang, dari mulai kulkas, TV berhutang. Kalau perlu celana dalam Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya tertulislah buku ini. Karena ternyata saya lanjutkan dari perkataan Umar bin Abdul Aziz, "Usikum alla tudahiru walau labistumul azab." Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang meskipun sulit hidup. Fa inna daina dhullu nahar wa Karena sesungguhnya hutang itu membuat orang hina di siang hari dan sengsara di malam hari. Gelisah, resah, galau di malam hari. Nanti saya akan jelaskan apa maksud terhina di siang hari dan apa maksud sengsara di malam hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, buku kecil ini sebenarnya tertulis hanya ingin mengingatkan kepada kaum muslim bahwa di kita sebagai seorang muslim di samping mempunyai kewajiban menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah, melakukan hal-hal yang wajib, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berhaji, berumroh, dan semisalnya dari perintah-perintah Allah, ataupun menjauhi maksiat-maksiat Allah. Itu tugas manusia, yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban dia terhadap Allah, menunaikan hak-hak dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sebagai seorang muslim juga mempunyai saudara-saudari sekalian, terutama yang sudah sering ikut pengajian, jenggot sudah mulai tumbuh, jilbab sudah mulai lebar, pakai peci kemana-mana, pakai jubah, ataupun pakai baju Pakistan sampai akhi. Allah. Pokoknya kalau sudah ampuan akhi itu berarti tidak bayar. Ya, semestinya orang yang sudah mengganti kajian sunnah berdasarkan Al-Quran dan sunnah, semestinya dia harus takut dengan hak-hak manusia. Dan para ulama menyebutkan sebuah kaidah. Perhatikan kaidah ini baik-baik. Hukum حقوق الآدميين مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المساهلة artinya hak yang terjadi antar manusia dengan manusia itu dibangun di atas saling meminta pada hari kiamat. Nanti saya akan jelaskan hak ini. Saya lanjutkan dulu artinya dan hak antar manusia dengan Allah Rabbul Jalali wal Ikram dibangun di atas pemaafan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud kaidah ini? Perhatikan baik-baik. Maksud di hari kiamat kita akan berurusan. Saya akan bayar itu nanti pada hari kiamat. Dan tidak bisa tidak. Saya akan sebutkan nanti dari dalilnya tentang besarnya hak seorang manusia di hadapan manusia lainnya. Tidak mungkin ya Bapak memberi saya mempunyai tanggungan kewajiban hutang bayar hutang kepada Bapak. Kemudian di hari kiamat kita salaman, Pak, maafin saya Pak, halalin saya Pak. Nggak ada. Tidak ada nanti di hari kiamat saling memaafkan. Minta maaf nggak ada. Kenapa demikian? Karena semua manusia ingin masuk surga apa hubungannya surga dengan hutang? Ketahui baik-baik bahwasanya surga bisa dimasuki dengan rahmat Allah akibat kita mempunyai banyak pahala. Kalau seandainya saya berhutang kepada Bapak di hari di hari kiamat dibangun di atas saling meminta. Saya beri contoh secara detil mungkin sebagian belum paham. Saya punya hutang kepada bapak namanya mungkin Pak Ijo. Ya, sebanyak 10 juta misalkan. Kemudian sampai meninggal Pak Ijonya meninggal, saya yang meninggal, saya belum bayar hutang. Di hari kiamat nanti kita bertemu, dipertemukan oleh Allah, itu tidak ada namanya Pak Ijo maafin saya ya, saya belum bayar hutang, nggak ada. Pak Ijo akan menuntut saya. Kenapa? Karena Pak Ijo ingin masuk surga. Sedangkan surga didapatkan dengan pahala setelah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pak Ijo memaafkan saya, maka berarti dia tidak dapat pahala karena di akhirat tidak bisa bayar dengan emas dan perak. Itu maksudnya hak sesama manusia di hari kiamat dibangun di atas saling meminta, saling tarik menarik. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari beratnya nanti pada hari kiamat. Kemudian perlu diketahui kebalikan dari itu hak antar manusia antara manusia dengan Allah itu dibangun di atas saling pemaafan ampunan karena ketika seorang bermaksiat kepada Allah dia bertobat dengan sebenar-benar tobat Allah pasti mengampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53 Qul Ya عبادي asrafu أسرفوا على أنفسهم لا min rahmatillah. رحمة الله إن الله يغفر Katakan wahai Muhammad Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa Lihat Dosa apapun yang pernah kita kerjakan Sebelum kalau kita bertobat, niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar diampuni, dosanya dihapus tidak, dosanya diganti dengan kebaikan. Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 70, "Illa man taba wa amana wa 'amila amalan salihan, fa ulaika yubaddilu Allahu kebaikan sebanyak dosanya sebanyak itu Allah akan gantikan dengan pahala itu kalau hak antar Allah dengan siapa dengan manusia Allah mudah memaafkan Allah sangat pengasih Allah sangat pengampun tetapi ingat juga Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih siksanya Nah, yang jadi permasalahan kita yang berkaitan dengan tema terhina karena hutang ini ada hak antar manusia di hari kiamat dibangun di atas saling meminta. Sudah dipahami maksudnya itu? Baik. Kalau sudah kita pahami maksudnya itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa hak antar manusia ini besar di dalam agama Islam dan besar di dalam sisi Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hak antar manusia bahwa tanggungan yang kita tanggung dari harta-harta manusia itu berat. Lihat, perhatikan hadisnya dan ayatnya beberapa hadis dan ayat yang saya bacakan berikut. Perhatikan baik-baik riwayat Imam Muslim. Rasulullah alaihi SAW bersabda, Ya ibadi, ini haramtu bulma ala nafsi, fala tawalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan atas diriku kata Allah Subhanahu Ini diskusi. Allah berfirman, "Wahai hamba-hamba, sesungguhnya aku haramkan atas diriku kezaliman. Wajahku ja'altuhu bainakum muharraman." Dan aku jadikan di antara kalian kezaliman tersebut haram untuk dilakukan maka janganlah saling menggolimi satu dengan yang lainnya. Orang yang berhutang tidak bayar itu namanya berbuat zalim. Ini sebab pertama kenapa perkara hutang berat karena berkaitan dengan kezaliman. Berkaitan dengan kezaliman. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ghani zulmun." menunda-nunda pembayaran dari orang yang mampu bayar itu adalah sebuah kezaliman." Nunda-nunda pembayaran dari orang yang mampu bayar itu sebuah kezaliman. Dan di sini ada pelajaran menarik Pak. Jangan suka-suka berhutang sedikit-sedikit hutang, sedikit-sedikit kredit, sedikit-sedikit kredit. Sampai seperti yang saya bilang kalau perlu celana dalam kredit. Ya, lihat hadis ini baik-baik. Ada makna tersirat dari hadis ini. Makmur berarti mundur. artinya menunda-nunda pembayaran hutang dari orang yang mampu bayar hutang itu adalah sebuah kezaliman. Makna tersirat dari hadis ini orang yang berhutang pasti menunda-nunda meskipun mampu bayar. Contoh kita berhutang ke warung. Entar kok ya, saya mau bayar nanti sore. Padahal hutangnya cuma seribu rupiah, seribu perak atau dua ribu atau lima ribu. Entah saya mau bayar. Anda sorenya dia punya uang. Antar aja deh. Pasti orang yang berhutang pasti menunda-nunda pembayaran. Makanya harus ada tindakan sebelum berhutang. Jangan pernah berhutang. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sebab yang ketiga, kenapa hak manusia berat di sisi Allah pada hari kiamat? Karena semua harta yang dimiliki oleh seorang muslim haram untuk diambil tanpa kebenaran. Makanya diharapkan korupsi, mencuri, menggosok. Ya, apa bedanya mencuri dengan menggosok? Kalau mencuri itu ngambil dari kembalikan. Kalau menggosok seperti kebanyakan yang terjadi pada hari Jumat. Gosok sendal, sendalnya dicuri orang dia gosok. Ah saya pakai dulu ke rumah nanti kembalikan lagi. Itu gosok Ya, diharapkan mencuri, menggosok, korupsi, kemudian mengambil harta Rasulullah menunjukkan penekanan tidak ada hukum terhapus dari hadis ini. Karena keluarnya saat Rasulullah SAW mau meninggal, yaitu ketika haji wada. Menunjukkan hukumnya tetap sampai hari kiamat. Maka hati-hati, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keempat, kenapa hak antar manusia berat pada hari kiamat? Karena gara-gara tidak menunaikan hak antar manusia, maka Bapak Ibu saudara-saudari, orang di hari kiamat akan menjadi bangkrut. Akan menjadi habis pahalanya. Bayangkan kalau seandainya kita bangun rumah sebesar ini belum jadi tinggal Sisa sedikit lagi dari rumah itu jadi. Eh ternyata hancur satu persatu. Dindingnya jatuh satu persatu, fondasinya jatuh satu persatu, hancur lebur. Alangkah ruginya orang seperti ini. Begitulah orang berbuka. Dan perlu diketahui mak, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Perlu diketahui baik-baik bahwasanya Berhutang itu tidak akan pernah selesai permasalahannya sampai hari kiamat kecuali dengan dibayar hutangnya. Catat tuh baik-baik, hutang tidak akan pernah selesai permasalahannya sampai dibayar. Ada sebagian fatwa ulama mengatakan, Ustaz, saya berhutang. Yang menghutangi saya kayaknya sudah pindah dari Bekasi. Maka jawabannya cari di mana dia pindah. Pindah ke Papua, cari ke Papua. Ustaz, ternyata sudah sampai Papua, dia mati. Meninggal dunia. Keluarganya katanya pindah ke Afrika. Cari keluarganya di Afrika. Iya daripada kita bermasalah di akhirat, habis pahala. Seperti orang yang bangkrut, mendingan sulit di dunia. Makanya kalau nggak ingin sulit, jangan berhutang. Nanti saya akan jelaskan setelah poin ini. Ya, dan ini tidak saya sebutkan di dalam kitab bahwasanya kenapa orang atau apa kiat agar bisa terhindar dari hutang. Nanti setelah ini saya akan jelaskan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau keluarganya pindah ke Afrika, cari keluarganya. Ustaz, saya sudah sampai Afrika, capek banget di sana. Sering lagi kerontang. Sampai di sana, anaknya yang terakhir meninggal dunia. Habis sudah. Maka para ulama biasanya memberikan fatwa kalau begitu, kamu bersedekah atas namanya. Atas nama yang mengutangi. Berapa hutangmu sedekahkan atas namanya. Kemudian banyak-banyak mintakan ampun beristighfar kepada Allah untuknya. Dan ingat, itu hanya inisiatif Artinya apa? Nanti di hari kiamat Anda yang berhutang tetap akan berhadapan dengan si bulan itu. Eh, Pak Haji ketemu kita. Katanya di hari kiamat. Kata Pak Hajinya yang mengutangi kita. Mana Pak Alam? Oh sebentar Pak Haji. Saya sudah mensedekahkan hutang saya. Dan sudah saya kirim pahala untuk Pak Haji saya sudah beristighfar sampai berbuih mulut saya beristighfar kepada Allah Pak Haji. Bahannya bilang apa? Itu hanya inisiatifmu, saya gak mau. Mana pahala sekarang? Jangan main-main dengan utang kalau tidak mau bangkrut dari kiamat. Dan ini muskilah. Ahli ibadah, sholat kisah pertama, hafal Quran, tapi akhlaknya kurang baik. Harta-harta orang seenaknya dia pinjam tidak mau bayar. Dan seperti yang saya bilang tadi, apalagi kalau sudah pakai jurus yang paling ampuh, apa? Ya. Ini banyak poin gambar. Itu hanya inisiatif. Artinya nanti di hari kiamat Anda tetap akan berhadapan dengan orang dari rakaat berikut. Lihat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Atadruna manil muflis?" Hadis yang sering dibaca oleh para besar. Tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut? Para sahabat Rasul Shallallahu orang yang bangkrut. Rasulullah SAW mengatakan, Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, man yati yawal qiyamah, bi salatin, wa siyamin, wa zakatin yati, lihat, Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, puasa, zakat, artinya dia ahli ibadah, artinya pula nanti banyak orang ahli ibadah tapi tidak perhatian terhadap hak-hak manusia. Ahli ibadah suka menghibah. Ya, ahli ibadah tetapi tidak memperhatikan hak manusia, seenaknya mengambil harta orang, tidak mengembalikan atau berhutang tidak ingin tidak berniat untuk mengembalikan. Ini nas Rasulullah SAW datang dengan pahala salat puasa zakat. Tetapi apa? Yati waqad syadamana. Dia datang tapi di dunia telah mencela si bulan. Fayuqta wa telah menuduh si bulan wa akan fahada min hasanati wa hada min hasanat maka dia bagi-bagi pahala ini pahala ini pahala ini pahala terhadap orang-orang yang dia pernah zalimi ya besarnya hak seorang manusia di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nah, yang yang bahayanya Pak kalau masih punya pahala kita bisa bagi-bagi pahala selamat kalau banyak stok pahala apalagi kadang-kadang menglibat hibahnya internasional. Dasar orang Arab begini begini begini. Oh itu orang Arab dari mulai Abu Jahal. Arab Mulai manusia terakhir. Ya, meskipun Abu Jahal orang Arab, dia tidak akan minta pertanggungjawaban. Ya, Muslim Muslim sampai manusia terakhir dari orang Arab akan minta pertanggungjawaban kepada itu Bagi-bagi pahala. Dasar bilang orang Jawa begini begini begini. Ya, contoh aja, jangan tersinggung. Itu dari mulai zaman Majapahit akan kita bertanggung jawaban kalau dia muslim. Ya, hati-hati yang ahli ibadah misalnya tidak terjaga. Karena yang terjadi ukhila min khotayamu ukhila min khotayamu maka diambil dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi ditaruh di sini di pundaknya lalu diseret ke wajahnya dimasukkan ke dalam neraka ya silakan ada dulu nah الله pun kalau hidup terus. Hidup mati. Ila Allah kata qadam. Jika lagi hidup dia menjalankan telapak kakinya. Jika dia mati maka dia diam di situ. Tambah lagi Pak, kalau poligami tidak adil. Jalannya ini. Sudah sejempol kaki cahayanya poligami gak adil jalan yang miring. Hutang gak bayar, cahayanya gaji redup. Ini pentingnya hak manusia nanti pada hari kiamat. Al-Mulmu Mulmatun Yawmal Qiyamah. Satu tidak bayar hutang, maka akan mendatangkan kegelapan nanti pada hari kiamat. Ini poin pertama. Jadi Pak, jangan anggap remeh hak manusia. Hak yang diambil oleh kita kemudian harus dikembalikan, tidak boleh disimpan. Jangan dia jangan dianggap remeh satu rupiah. Jangan dianggap remeh seratus ribu, eh, seratus rupiah jangan. Harus dibayar. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim, "Man لأخيه عنده مظلمة فليتحدث tidak bisa bayar dengan uang. Bayarnya dengan apa? Dengan pahala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu poin pertama. Besarnya hak manusia di hari kiamat. Maka jangan pernah meremehkan hak manusia. Meskipun itu kerabat, harta adik, harta kakak, jangan pernah remehkan. Terutama lagi, nih terutama yang sudah mengkaji kajian sunnah. Ya, ini kadang-kadang yang sudah mengkaji kajian sunnah menganggap sudah mengkaji tauhid, mengkaji tapi saya dengar mengkaji bidaya dan mustahil subhanallah itu hanya orang-orang kuliah yang belajarnya. Perbandingan manhaj habdi mengkaji ilmu-ilmu Islam semestinya mereka lebih takut dengan hak-hak manusia. Ya, permasalahan sebagian orang yang sudah mengaji kajian sunnah adalah mereka akhirnya menganggap orang lain semuanya berdosa, kita yang paling banyak pahalanya. Ini muskilah besar. Semestinya orang yang mengkaji sunnah, dia semakin, semakin menunduk, semakin takut yang tidak terima. Jangan kita, Umar bin Khattab, رضي الله عنه في أقوامه masih sempat-sempatnya nanya kepada sekretaris pribadinya Rasulullah SAW. dari Rasulullah SAW minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW menghitungku sebagai orang ya yang ditonton televisi sinetron film konser musik iman tidak jujur imannya cuma di majlis taklim begitu mau suci, perempuan artis saja. Ya, mana iman yang gitu? Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Semakin kita mengkaji sunnah, semestinya kita semakin takut akan hak-hak manusia. Semakin kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah, semakin kita takut jangan-jangan hak tersebut akan menghabiskan pahala kita. Ini poin pertama. Poin kedua, saya sudah canangkan tadi yaitu kiat agar tidak mudah berhutang. Apa kiatnya agar tidak mudah berhutang? Maka jawab jawabannya mudah, yaitu Makan apa saja silakan. Minum apa saja silakan. Berpakaian dengan pakaian seharga berapa saja silakan. Bersedekah dengan sedekah berapapun silakan. Tapi dengan dua syarat. Tanpa berlebih-lebihan dan tanpa mendatangkan kesombongan. Kiat agar tidak mudah Saya ingin saya punya mobil yang bagus, yang baru, kadang gara-gara hanya ingin seseorang berhutang. Dan subhanallah Pak, ada permasalahan menarik. Manusia itu kalau untuk perkara dunia, kadang-kadang dia keluar habis-habisan, tidak mikir. Keluar duit habis-habisan, tidak berpikir. Coba perhatikan, Anda kalau pergi ke pasar, pusat perbelanjaan, supermarket, mall, plaza, itu bawa kereta, ambil sana, ambil sini, ambil sana. Kadang nggak mikir. Ada kadang orang beli sesuatu. Ih, lucu. Beli ah. Beli karena lucu. Allah. Betul apa betul? ini ibu betul apa betul? Beli karena Ya. Koratnya minta ampun luar biasa. Kalau untuk urusan akhirat paling batin mau kurban cari panitia kurban yang paling murah menjual sapi dan kambing paling murah dari semua 10 panitia kurban dia identifikasi dulu ini sekian, ini sekian ratus, ini sekian akhirnya jadi yang paling murah. Akhirnya panitia kurban pas hari kurban dan mendatangkan sapi-sapi setengah kambing. Kenapa? Panitia kurbannya bingung mau beli sapi mana dengan harga sekian. Selalu kita untuk perkara akhirat yang akhirat itu khairun, lebih baik, lebih kekal, lebih indah, mudah didapat, tidak cepat rusak. Dunia, perhatikan, terlaknat, tidak baik, cepat rusak, sulit didapat. Nih, saya ingin mengupas tentang sulit didapat perkara dunia. Nih, orang-orang yang tidak pernah mikir akhirat, yang di dalamnya cuma dunia, dunia, dunia. Untuk urusan dunia dia benar-benar luar biasa, tapi untuk urusan akhirat sekedarnya asal jadi sekedar tunai wajib. Lihat, untuk dunia sulit didapat. Coba kalau seandainya kata pedagang es kelapa muda, hei kalian wahai manusia, kami asosiasi pedagang es kelapa muda. Hmm. Kami perkumpulan para pedagang kami menyatakan berhenti berdagang es kelapa muda. Siapa yang ingin minum es kelapa muda, manja sendiri. Ayo, nah, iya. sulitkah didapat? Dunia sulit didapat. Itu baru es kelapa muda, belum istri. Ngelamar sana, Ustaz saya sudah ngelamar sana gak diterima. Jangan diterima Ustaz, dibukain pintunya, mau oh, megang pintunya gak boleh sulit didapat. Itu hakikat dunia. Terlaknat, ya. Catat baik-baik hakikat dunia. Terlaknat, tidak baik, cepat rusak, sulit didapat. Itu hakikat dunia. Tuh yang tergila-gila dengan dunia, yang tidak pernah mikir akhirat, yang kalau giliran akhirat sekejarnya. Saya pernah melihat orang sholat Jumat pemuda sholat Jumat. Bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudari-saudari, kalau pergi ke kantor, gimana necisnya? Pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai celana, celana yang disetrika, pakai baju, bajunya disetrika. Luar biasa necisnya, itu untuk dunia. Kadang-kadang karena di sini macet, maka masuk jam 8, keluarnya jam eh, Eh, masuk kantor jam 8 keluar dari rumah jam 5 karena macet. Itu untuk dunia, mencari dunia. Tapi giliran untuk beribadah sholat Jumat misalnya. Saya pernah melihat orang sholat Jumat pakai celana pendek selutut, kemudian pakai kaos oblong, kemudian pakai sarung sarungnya pun diletakkan di atas kepala persis seperti orang siskamling pergi ke masjid sholat jumat Sampai di masjid, khotib naik ke atas mimbar, dia ngobrol dengan temannya, nggak mendengarkan khotbah. Ketika Allah baru turun itu sarung. Mulai dia ingin sholat, itu pun nggak pakai baju, pakai kaos oblong. Kaos oblongnya mendingan, mendingan kosong tulisannya. Ngapain lu lihat gula? Allah. Itu sholat Jumat, lu Karena lihat perbedaan yang begitu nyata antara kehidupan orang mencari kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Padahal mungkin hari itu dia mati, tidak dibawa semua apa yang dimiliki di dunianya. Yang dibawa di akhirat hanya amalnya saja. Ini para ikhwan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang untuk orang untuk kehidupan dunia dia sangat perfeksionis rumahnya harus baru, mobilnya harus baru, motornya harus baru, nggak mau yang second, istrinya apalagi nggak mau yang janda, harus perawat. Tapi untuk urusan akhirat yang kekal abadi, yang nyaman, su, e, tidak ada kesulitan didapat, kemudian baik dipuji oleh Allah. Ya, masalah tidak ada kesulitan di akhirat. Bapak ingin tahu di mana akhirat? Bapak mau masuk surga? Kenapa? Hah? Enak, surga enak. Gitu loh. Ya Allah. Surga enak. Emang Yakin mau melihat wajah Allah? Mau melihat wajah Allah atau ingin ketemu bidadari? Nah. Jujur Perhatikan Ini permasalahan akhir. Sebagian orang mendustai diri kalau seandainya dia dibiarkan ingin melihat wajah Allah atau ingin bertemu dengan bidadari, bahkan saya sengaja tadi menanya, oh surga iya, kenapa? Karena sebagian orang menjawab karena bidadari. Jadi dia anggap surga itu cuma bidadari. Padahal di sana ada yang lebih luar biasa dibandingkan bidadari. Bidadari iya, nikmat Allah di dalam surga yang sangat luar biasa. Tapi di sana juga banyak masih banyak nikmat-nikmat Allah. Sekarang Pak saya ingin tanya, seperti yang saya tanya tadi, kenapa melihat wajah Allah lebih indah dibandingkan hanya kita mempidadari? Bagaimana Anda bisa meletakkan di dalam hati? Melihat wajah Allah lebih luar biasa dibandingkan melihat wajah bidadari. Bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, caranya adalah cara berpikirnya adalah ketika kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud kepadanya. Kita ruku untuknya. Kita mau berpuasa karenanya. Kita mengeluarkan makhluknya. Maka akhirnya Allah memperlihatkan wajahnya yang mulia. Wajahnya yang selama ini kalau kita berdoa, kita bukan doa seperti yang kita canangkan tadi kiat yang kedua agar tidak sering berhutang yaitu pandai-pandai memilih mana yang merupakan keperluan dengan mana yang merupakan keinginan saja. Bukan setiap keinginan kita kita adakan, tetapi yang perlu saja kita kita adakan. Dan ini terutama kepada orang tua yang sering dimintai oleh anak-anaknya. Tidak semua yang dimintai oleh anak itu diperlukan sang anak. Anak kelas 5 SD ngapain megang handphone, ngapain itu? Kalau seandainya megang handphone itu pun kalau lagi me menelpon, maka tombol yang paling sering dia pencet adalah tombol merahnya. Karena nggak punya pulsa. Ya, diperlukan diperlukan oleh Allah. Kemudian poin yang ketiga dan ini inti dari kajian kita yaitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa hutang perkaranya berat di dalam Islam. Apa penyebab hutang dianggap hal yang berat dalam agama Islam? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam tidak mensolati jenazah yang mati dalam tanggungan hutang. Ini yang menganggap, yang menjadikan hutang berat dalam agama Islam. Rasulullah SAW terutama di awal-awal syariat Islam tidak mensolati jenazah yang mati dalam keadaan punya tanggungan hutang. Kalau tidak disolati jenazah oleh Rasulullah itu berat berarti pak. Kenapa? Karena ketika sholat jenazah di dalamnya Rasulullah SAW mendoakan mendapatkan ampunan, rahmat, syafaat. Sedangkan ini tidak disolati Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis riwayat Bukhari yang saya sebutkan di dalam halaman 16 dari Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau bercerita anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazah yusalli alaiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau seorang jenazah untuk disalati atasnya. Setiap kali didatangkan jenazah, beliau bertanya dengan pertanyaan yang sama. Hal alaihi dainun? Apakah si mayat, si jenazah ini punya tanggungan hutang? Oh, tidak. Maka kalau para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah fasallallahu Maka Rasulullah SAW pun mensalati jenazah Rasulullah. Semua utia jenazah di Mukhra. Kemudian jenazah kalian sendiri. Bahkan Rasul SAW di awal-awal tidak bertanya, oke okay, dia punya hutang, ada yang mau bayar nggak? Nggak, enggak ditanya. Di awal-awal syariat tidak ditanya. Menunjukkan beratnya perkara hutang. Langsung Rasul SAW mengatakan, Sallu ala sahibiku, salati jenazah kalian. Selesai. Enggak ditanya, oh wahai Rasul saya keluarganya saya akan me menunggu tangan. Enggak, enggak ditanya seperti itu. Kapan si mayat didatangkan dan punya tanggungan hutang? Belum dibayar, maka ini berarti sholat sendiri tidak disolati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan bapak, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini para ulama menyatakan seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'd Hal ini para ulama menyatakan seperti Al-Aini rahimahullah di dalam kitab beliau Umdatul Qaid salah Sahih Bukhari beliau mengatakan wa fihi basya'atud dain wa shiddatuhu di dalam hadis ini menunjukkan tentang beratnya jeleknya buruknya perkara hutang jangan main-main dalam Meskipun Pak kalau ada yang bertanya Ustaz, bukankah dalam Islam boleh berhutang boleh ya? Boleh. Buku ini bukan menyatakan haram berhutang, enggak. Boleh berhutang, tetapi buku ini menyatakan jangan mudah-mudah berhutang karena perkara hutang berat. Apalagi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, setiap orang berhutang pasti menunda-nunda meskipun sedikit hutangnya. Betul? Ini sebab pertama, kenapa perkara hutang dalam Islam berat, buruk, ancamannya besar. Karena yang pertama tidak disolati jenazahnya oleh siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka yang dirahmati oleh Allah. Sebab yang kedua, silakan lihat dalam halaman 22. Sebab yang kedua, kenapa perkara hutang berat? Karena Rasulullah SAW minta perlindungan dari hutang. Dan tidak Rasulullah SAW minta perlindungan kecuali hal itu termasuk yang ditakuti oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. apa? Lihat hadis riwayat Bukhari Beliau berdoa, Allahumma inni bika. Ya Allah, aku berlindung denganmu. Salah satu yang Rasulullah SAW berlindung dengannya, wadzala'iddain wa rijal. Berlindung denganmu dari terlilit hutang. Terlilit hutang wa ghalabatir rijal dan dikalahkan oleh musuh. Bapak Ibu saudara-saudari sedikit kembali kita ke poin yang kedua tadi. Saya ada sesuatu yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini pelipur lara bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya, orang-orang yang dibatasi rezekinya oleh Allah. Pak, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta menciptakan sesuatu dengan sifatnya Al-Hakim. Apa artinya? Allah menciptakan sesuatu dengan sifatnya yang maha bijaksana. Apa maksudnya? Semua ciptaan Allah sesuai pada tempatnya. Ya, ada yang diciptakan oleh Allah, diluaskan rezekinya, pasti ada hikmahnya. Ada yang diciptakan oleh Allah miskin, disempitkan rezekinya, pasti ada hikmahnya. Yang keliru dari manusia adalah orang miskin berpura-pura kaya, orang kaya pura-pura miskin ini yang keliru. Apa yang ingin saya maksudkan? Lihat. Lihat perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Mudah-mudahan perkataan ini menjadi pelipur lara bagi kaum muslim yang sedang terhimpit dalam masalah ekonomi terutama beliau mengatakan inna Inna ma huwa ta'amun duna ta'am wa syarabun duna syarab wa libasun duna libas wa inna ma hiya ayyamu qalail kata beliau Imam Ahmad kepada kawannya wahai fulan dunia ini memang ada makanan yang kelas tinggi ada makanan yang kelas rendah ada Minuman kelas tinggi ada minuman kelas rendah. Ada pakaian kelas tinggi ada pakaian kelas rendah. Apa maksudnya? Saya beri contoh biar lebih paham. Sarapan pagi nasi uduk berapa ribu? Koceng. Lima ribu dapat? Hah? Dapat. Kenyang nggak? Kenyang. Kayaknya pengalaman banget lima ribu dapat gojek selesai ada orang yang sarapan lima ratus ribu ada nggak fungsinya apa sama nggak sama apa fungsi makan nih sering makan apa fungsinya jangan cuma makan disuruh keluar lagi apa fungsi makan kenyang tentang faidah makan. Beliau mengatakan hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak manusia beberapa suapan yang dengannya tegak punggungnya, tulang punggungnya tegak. Itu fungsi mata. ini makan sebanyak-banyaknya nggak tahu fungsinya mungkin kencang. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Latihan nah, baik-baik. Makan sama, sama fungsinya. Yang enggak, yang goreng, dapat nasi uduk plus plus plus, kemudian yang 500 ribu sama makan. Tapi kadang-kadang yang 500 ribu makan gengsi makan harus di restoran, di mall. Kenyang, fungsinya. Tapi fungsinya sama. Berdiri jaga pakaian. Pakaian. Baju muslim untuk sholat. Nah, 50 ribu dapat nggak? 40 dapat? Ustaz Bakil amat sih mungkin sendiri. juta ada? Banyak. Mengusirnya ada. Arab Saudi waktu liburan ke Indonesia mungkin sekitar lima tahun empat tahun yang lalu lagi ramai para perempuan memakai baju-baju anak-anaknya yang SMP baju-baju kecil kalau dia berdiri kelihatan pusatnya, kalau dia duduk atau menunduk kelihatan pantatnya. Baju anak-anak SMP dipakai untuk umur 30-an, 40-an. Mendingan kalau seandainya badannya indah dipandang mata. Ya, ini sudah gemrot merusak pemandangan dunia. Allah Akbar. Jadi ya, ini para yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang yang pakai mungkin pakaian harga harganya lima juta, tapi makna dan yang seperti itu akan membuat hati kita tenang. Oh ternyata yang harganya rendah-rendah untuk orang yang ekonominya seperti saya, ya, yang kadang naik habis itu turun, nyusap nggak pernah naik-naik. Kemudian gajian cuma salam tempel doang sehari dua hari, hari ketiga hutang. Nah itu orang-orang seperti ini, yaitu makan gocengan ya kemudian baju 50 ribu jangan memaksakan itu yang keliru memaksakan petantang petenteng semua dari ujung rambut sampai ujung kaki ngutang bawa kemana-mana bawa utang mendingan yang biasa-biasa tapi milik kita bukan utang ini para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi. Saya pernah ke pasar, di Arab Saudi ceritanya ketika masih di Arab Saudi ada ikan 2 kilo harganya 5 real kalau satu real itu 3000 rupiah maka berarti 5 real 15 ribu 2 kilo 15 ribu murah atau mahal murah mau pernah pasar ya 15 ribu 2 kilo murah ada ikan satu kilo harganya 100 real, berarti 300 ribu. Mahal atau murah? Ikan-ikan yang 2 kilo per 15 ribu itu untuk orang-orang yang disediakan Allah. Allah dengan hikmahnya menyediakan untuk orang orang yang disediakan rezekinya. Yang tadi ikannya serat 300 ribu satu kilo untuk orang-orang yang memang diluaskan. Jadi Pak, yang memikirkan seperti ini dalam kehidupan kita sehari akan apa nyaman, tidak sering menunggu, tidak cepat uh, eh, mengeluh. Kan ada orang yang sering mengeluh. Kalau kita duduk di sampingnya, aduh Ustaz, saya belum bayar listrik, aduh Ustaz, belum bayar kontrakan, aduh Ustaz, anak sakit, aduh Ustaz, istri sakit, aduh Ustaz, saya ini kanan Ini nggak tahu diri orang. Semuanya mengeluh. Gara-gara apa? Gara-gara dia senantiasa tidak memahami sifat Allah Al-Hakim dalam kehidupannya. Allah itu maha bijaksana dan ingat baik-baik yang di luar yang sekarang terhimpit dengan masalah ekonomi terlilit hutang ditagih orang kemana-mana kalau seandainya ada telepon bilang kepada di samping saya bapaknya nggak ada di rumah. Yang perhatikan baik-baik, yang terhimpit dengan hukum, maka yakini baik-baik firman Allah dalam surah Al-Baqarah di ayat yang terakhir 286. La dunia. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kita masih ke poin yang ketiga beratnya hutang. Beratnya hutang yang lain dilihat dari perkataan para ulama bahwasanya hutang ini yang saya sebutkan di awal kajian tadi, hutang membuat dan sengsara di malam hari. Saya bacakan perkataan ulama besar yang masih hidup, yaitu perkataan Syekh Abdul Karim al Quraib, seorang ulama besar Arab Saudi, salah satu ulama besar di eh, Majlis Ulama Besar Arab Saudi. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. Kenapa hutang disebut sebagai hal yang terhina di siang hari? Beliau mengatakan, ولا شك أن الدين كما يقول أهل العلم ذل بالنهار وهم بالليل tidak diragukan lagi bahwasanya hutang sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama dia membuat orang terhina di siang hari dan sengsara di malam hari sampai beliau mengatakan kepada perkataan wadailu sahibun ma'rufun alaih lihat ini yang dimaksud dengan hutang membuat orang terhina di siang hari. Orang yang menghutangi kita itu adalah orang yang paling kita kenal. Dari sekian ribu yang hadir ini, yang menghutangi saya yang paling saya kenal. Meskipun dia duduk di luar masjid dan di pojok sana. Betul? kalau ada perkumpulan di kelurahan maka yang berhutang akan bertanya Pak Haji si bulan datang nggak pasti seperti itu terhina di siang hari kemudian beliau mengatakan walau rofa asal. manusia terhina di siang hari. Itu maksudnya terhina di siang hari. Sebagaimana Rasulullah ketika ditagih hutangnya. Ya, ada orang menagih hutang, ya Rasulullah, abdi, wahai Rasulullah, bayar hutangmu. Para sahabat langsung ingin memukuli orang tersebut. Kata Rasulullah SAW, fa'inna inna li sahibil haqqi maqam. Biarkan dia yang punya hak itu yang berhak berbicara. Itu terhina kalau berbicara. Segera resah di malam hari, dia tidak bisa tidur. Kenapa? Karena mikir. Besok kita enggak, besok kita tidak. Kemudian juga beliau mengatakan, Ta'ridu nafsaka lil-ihana wa ta'ridu nafsaka ahyanan lil-hijr. Artinya, orang yang berhutang dihinakan oleh orang lain. Orang yang berhutang kadang-kadang dia tidak bisa memegang uangnya. Dalam hukum Islam ada namanya hukum hijr. Hijr itu adalah karena si pulang misalnya ini banyak banyak hutangnya, tapi dia bekerja, dia punya gaji, maka gajinya setiap bulan tidak bisa dia pegang. Diatur oleh negara agar dia bisa bayar hutang. Itu hinanya orang yang berhutang. Ini sebab yang ketiga beratnya masalah hutang. Sebab yang keempat beratnya masalah hutang. Orang yang berhutang ditahan dari masuk surga. Tidak ada yang lebih berat dari ini, Pak. Ditahan dari masuk surga sampai dilunasi hutangnya. Coba perhatikan baik-baik Rasulullah Shallallahu ada seseorang yang saudaranya meninggal. Beliau mengatakan, Innahu ma'zurun bidani wahai fulan, saudaramu yang meninggal dia sedang tertahan dari masuk surga gara-gara hutangnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tertahan ya Kata Imam eh, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Habibullah, beliau mengatakan mahsur artinya mahpusun min dukulil an dukulil jannah. Tertahan dari masuk surga gara-gara utangnya. Tidak ada kerugian yang lebih dari ini. Tidak masuk surga, masuk neraka itu tidak ada kerugian yang lebih dari itu, Pak. Dan kesuksesan hakiki adalah masuk surga jauh dari api neraka. Pernah sebagian orang saya tanya, Pak, menurut Bapak, menurut Ibu, sukses itu apa? Kata dia, sukses kalau sudah dapat pekerjaan tetap. Makanya sebagian orang menelpon kawannya. Bang, Alhamdulillah bang, anak saya sekarang sudah jadi orang. Berarti sebelumnya jadi orang Belum jadi orang. Kenapa emang? Alhamdulillah anak saya sekarang sudah dapat pekerjaan tetap. Ini menunjukkan bahwa sebagian orang menyakini bahwa sukses adalah ketika dapat pekerjaan tetap. Padahal yang paling penting itu bukan pekerjaan tetap, yang paling penting itu adalah tetap bekerja. Tidak ada di dunia pekerjaan tetap. Presiden saja setelah lima tahun lengser, betul? Bos, manajer, direktur, setelah beberapa tahun pasti diturunkan. Tidak ada pekerjaan tetap. Dan ini juga nasihat kepada orang tua perempuan yang kalau laki-laki laki-laki itu eh ente kerja apa mau dimakanin apa anak buah belum ditanya nama belum disuruh duduk maka sebenarnya jawabannya gampang kepada orang tua orang tua seperti ini saya akan makanin anak bapak perempuan nasi mbak ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik sebab yang keempat kenapa berat hutang yaitu hutang menahan orang dari masuk surga. Dari yang lain hadis riwayat Tirmizi di halaman 43, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yudha'an." Ruhnya orang beriman tergantung disebabkan hutangnya sampai dibayar hutangnya. Para ulama rahimahullah taala seperti Imam as mengatakan tergantung di sini maksudnya adalah dia tertahan dari mendapatkan kedudukan yang tinggi tidak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi sampai dibayarkan hutangnya. Sedangkan Imam Al-Iraqi mengatakan, "Ai amruha Eh, singgung tadi masalah sukses. Tidak ada kesuksesan hakiki pak kecuali masuk surga jauh dari api neraka. Mulai saat ini yang di dalam masjid dan di luar masjid perhatikan baik-baik. Mulai saat ini rubah cara berpikir kita. Orang sukses adalah orang yang masuk surga jauh dari api neraka. Meskipun melarat seperti bilang ujung rambut sampai ujung kaki. Oh, uh, eh, sepatunya merah, celananya bermerah, kemudian bajunya bermerah, rumahnya mega. Enggak, bukan ukuran itu. Bukan ukuran yang bisa dijadikan standar tiga pul pul Allah tambah surat paling favorit ina apa inna ketika ditanya pak Berapa hafal Qurannya? Ya pak surat itu aja. Umur bapak sekarang berapa? 50 tahun. Berarti bapak selama ini ngapain? Di mana bapak ini selama ini ngapain? Dia bilang, ada. Saya di Bekasi. Itu yang harus jadi prestasi, Pak. Hafalan Quran, sholat, sholat malam, berarti orang tua, ibadahnya gimana? Itu yang harus jadi prestasi. Mulai saat sekarang, rubah cara berpikir kita tentang kesuksesan. Kabur simbol kekayaan dunia. Kalau di bawah masjid Nur ala Nur ini di tanah di bawahnya terdapat harta, maka orang akan menyebutnya harta karun. Padahal karun belum sampai ke Bekasi. <laughs> Kenapa demikian? Karena karun simbol kekayaan dunia. Tapi apakah sukses? Tidak. Jangan di akhirat, di dunia sudah dibenamkan, disiksa oleh Allah. Dibenamkan dia dan kekayaannya ke dalam bumi. Dicap oleh Allah sebagai orang kafir. Dicap oleh Allah sebagai orang yang tidak beruntung. Lihat surat Al-Qasas. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan kekayaan. Kesuksesan bukan berarti dengan kekayaan. Sukses hakiki adalah masuk surga jauh dari api Kemudian Bapak Ibu, sebab yang keberapa? Kelima yang menjadikan hutang berat yaitu Rasulullah saw sering berdoa minta dijauhkan dari hutang. mungkin agak sama dengan sebab yang kedua atau ketiga saya lupa, tapi ada penjelasan tersendiri. Tulis sebab yang kelima. Kenapa hutang berat? Karena Rasulullah SAW sering berdoa dengan di, untuk dijauhkan dari hutang. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal mahzam wal maghrib Hafal ini bagi yang tidak ingin terlilit utang. Hadis riwayat Bukhari. Doa yang saya baca di awal kajian. Wahai Allah jauhkan aku dari banyak dosa dan banyak hutang. Anas bin Malik bertanya, Ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idu bihi minal maghram. Wahai Rasulullah, kenapa banyak hutang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna rajula idza gharima sesungguhnya seseorang jika dia banyak hutang, terlilit hutang, haddatha kadaba wa wa'ada fa akhlaf." Kalau berkata-kata pasti dusta. Orang banyak hutang begitu. Kalau berjanji pasti ingkar janji seperti yang saya contohkan tadi. Ya, dia bahkan mengajari anak istrinya untuk berdusta dan kita pada telepon bilang bapak tidak ada di rumah. Lagian anaknya yang menerima telepon kata bapak di samping saya bapak nggak ada di rumah. Ini mengajari anak untuk berdusta jadi orang munafik. Ini bahaya. Maka bisa dicatat yang kelima, beratnya hutang dalam Islam karena bisa menjadikan orang menjadi orang munafik. Kemudian beratnya hutang yang keenam. Ini sudah saya singgung di awal kajian bahwa orang yang berhutang dikatakan berat dalam Islam, hutang dikatakan berat dalam Islam karena bisa menghabiskan pahala. Sebagaimana lihat di halaman 60, bisa menghabiskan pahala. Ya, itu dia yang saya sampaikan. Sudah jam 9 kurang eh, seperempat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala apa yang buruk itu dari saya pribadi saya cukupkan karena saya lihat banyak sekali pertanyaan mudah-mudahan kedatangan ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat kalau seandainya saya salah kata saya mohon maaf Wassalamualaikum kita jawab pertanyaan tolong nasihat untuk para istri yang suka menganjurkan suami untuk berhutang maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari terutama para istri. Contohlah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa datang bulan purnama, kemudian purnama lagi, kemudian purnama lagi. Tiga bulan purnama, dua bulan sekian hari, dua bulan setengah, la yuqadu fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada api yang menyala di rumah-rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalian makan apa kata Allah? Kami makan dua hal yang hitam, air dan kurma. Sabar dengan kehidupan dulu. Dan kehidupan ini cuma sementara. Ya. Ingin kaya, puaslah dengan apa yang Allah berikan puas. Kita Kadang-kadang orang gara-gara tidak puas menimbulkan hasad. Contoh, ada keluarga A, ada keluarga B. Ini gara-gara tidak puas menimbulkan hasad dan buruknya hasad lihat. Si istri yang A mengatakan kepada suaminya, Mas, itu lihat, keluarga si B. Suaminya itu mas, si per tiga bulan ganti mobil merasa tidak puas dengan apa yang dia miliki dan membuat uh, tidak puas dengan apa yang dimiliki ini membuat harta nikmat yang Allah berikan di kepada kita itu seakan-akan tidak ada. Saya beri contoh ya Pak. Atau saya lanjutkan cerita ini dulu. Kemudian sang suami dengan dengan mudahnya menjawab, iya saya sama pekerjaannya dengan suami si B. Ibu tahu nggak kenapa si suami B itu setiap tiga bulan ganti mobilnya? Karena dia makalar mobil. Orang tidak puas maka menimbulkan hasad. Ya. Dan Bapak Ibu saudara saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kalau seandainya tidak puas dengan pemberian Allah, dia tidak akan pernah misalkan ini air. Kalau saya tidak puas dengan sebotol ini, saya melihat kepada botol-botol yang lain, air ini yang saya punya banyak ini tidak akan merasa Saya pernah makan bakso. Makanan yang saya suka itu kadang-kadang makanan yang berkuah-kuah, bakso, soko, rawon gitu ya. Makan dan pedas-pedas keluar keringat. ini sambil saya ngomong, Ustaz gimana Ustaz? Enak makanannya? Uh, enak Masya Allah kalau khairan. Ustaz, tahu enggak? Rawon atau bakso yang ini kalah dengan bakso yang sebelah sana. Hmm, kira-kira gimana saya makan ini? Ini udah kayak lagi ini. Itu kalau orang tidak puas dengan dengan pemberian Allah, seakan-akan tidak ada nikmat yang dia dapatkan apalagi bisa muskar nama-nama bakso macam-macam nama-nama warung-warung macam-macam nasi goreng setan bakso poligami Allah ya maka bapak ibu saudara saudari puaslah dengan pemberian ya hadis Rasul SAW irdo bima sama Allah dengan nas puaslah dengan apa niat untuk kaya itu bersyukur. Garis bawah itu berbeda. Catat kalau perlu jadikan status di Facebook. Kiat untuk paling kaya bersyukur. Kapan dia paling banyak bersyukur itu manusia paling kaya. Orang sekaya apapun tapi masih mencari, masih masih merasa kurang miskin itu namanya. Ya? Tapi mau ngomong Pak, mau kaya mau miskin? Hah? Mau kaya? Kaya yakin ya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Yadkhulul fuqara'u jannata qabla al-aghniya bi khamsi Orang fakir masuk ke dalam surga sebelum orang kaya 500 tahun. Silahkan jadi orang kaya lah terlambat 500 tahun. Itu kalau ukuran dunia. Kalau ukuran akhirat 500 tahun satu harinya 1000 tahun. Berarti berapa 500 tahun akhirat? 500 ribu tahun. Jadi nasihat saya kepada para ibu, puasa dengan apa yang Allah berikan. Niscaya kita tidak akan sering me, me, me, apa, menyuruh para suami untuk berbuka untuk sesuatu yang tidak sangat perlu. Bagaimana dengan berhutang dengan sebuah instansi perbankan misalnya dengan akad bahwa bila ia berhutang meninggal dunia maka hutangnya dianggap lunas. Kalau lunas si pengutang meninggal sebelum hutangnya lunas. Apakah ada perhitungan di akhirat? Maka tidak ada karena sesuai dengan kesepakatan. Ya, tapi bagaimanapun berhutang dengan bank konvensional tidak. Dan riba itu yang paling rendah seperti bersinar dengan ibu kandung dan orang cerdas adalah orang yang tidak pernah meremehkan dosa besar. Riba itu dapat laknat Allah. Riba lebih bejat dibandingkan berjudi. Kenapa? Karena kalau riba yang disempitkan, yang diinjak-injak, kemudian dilempari dengan batu, dimasukkan ke gua, dipanggilkan anjing gila, itu adalah orang miskin yang di Allah injak-injak yang disakiti hanya orang miskin. Sedangkan kalau judi kadang orang miskin menang, kadang orang kaya menang. Riba lebih bejat daripada judi. Dia yang sedang berhutang dengan riba cepat-cepat dilunasi. Atau yang menjadi penghutang dengan cara riba maka bertobatlah kepada Allah sebelum meninggal dunia. Saya mau bertanya kenapa pas ada isya kajian kita tidak stop dulu tidak menunaikan sholat isya karena sholat isya di akhir lebih utama dibandingkan sholat isya di awal. Dan ini punya cuma sekali saja saya datang ke sini mungkin ini pertama dan terakhir kali. Ini musir saya ini. Rasul Wah ya. maaf ya, itu bercanda saja. Karena sudah malam, sudah capek. Eh, dan bapak-bapak hari Ahad mungkin juga mencari penghasilan datang ke sini. Luar biasa ini. Eh, saya sangat berterima kasih atas kedatangannya. Jadi harus ada hal-hal yang meninggalkan. Rasulullah SAW ketika dikatakan oleh Allah bin Khattab, ya Rasulullah, para sahabat sudah mengantuk-ngantuk, mereka sudah sampai mendengkur. Kata Rasulullah, ya Umar, laula an asyqa ala ummati wahai Umar kalau tidak aku menyulitkan atas umatku aku tidak menyulitkan atas umatku innaha lawaqtuha waktu isya yang paling utama itu di akhir dan mohon maaf kalau seandainya terlambat karena ini memang saya datang cuma mungkin sekali ya tidak sering tidak mengakhirkan waktu sholat isya dan itu pun karena sebuah keperluan bukan karena kelalaian kelalaian Allah Apakah termasuk kezaliman dan akan dimintai ganti rugi di Yomul Qiyamah sebuah yayasan pendidikan yang minta biaya pendaftaran namun tidak menerima murid tersebut dikarenakan tidak lulus seleksi dan tidak mengembalikannya lagi tanpa ada keterangan penggunaan biaya tersebut hanya mingguan pendaftaran. Maka jawabannya harus dimintai keterangan yayasan pendidikan tersebut. Apa sebabnya tidak dikembalikan? Mungkin sebagai biaya administrasi kertasnya kah atau apa kah harus dimintai keterangan. Kalau seandainya tidak ada kegunaan maka saya nasihatkan yayasan tersebut atau balai pendidikan tersebut mengembalikan dana pendaftaran yang tidak dipakai. wow. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya mendirikan kooperasi ta'awun yang intinya memfasilitasi tentang utang piutang. Tujuannya adalah anggota kooperasi tidak terjebak ke riba. Bagaimana dengan saya memfasilitasi tentang utang ini? Mohon penjelasan. Maka ini bagus, asalkan tidak ada riba. Ya, kooperasi ta'awun, kooperasi kerjasama bagus, asalkan tidak ada riba. Dan yang berutang, yang berutang harus bayar. Jadi buku saya ini bukan melarang orang untuk berhutang, akan tetapi jangan bermudah-mudah untuk berhutang. Tadi saya bilang haram mengambil hak seorang muslim termasuk pajak Yang saya mau tanyakan bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap pemerintah dalam membayar pajak Apakah harus ditaati atau dilanggar Asal hukum pajak dia adalah mengambil hak seorang muslim tanpa kebenaran karena seperti yang saya bilang tadi, harta seorang muslim asal hukum adalah haram untuk diambil, kecuali dengan kebenaran. Makanya sebagai ulama mengatakan pajak hukumnya dua, haram dan halal. Haram tatkala diambil pajak tapi tidak ada maslahatnya untuk kaum muslim. Yang bayar pajak tidak merasakan kebaikannya apa. Halal tatkala ada maslahatnya. Maka sebagai rakyat, kalau seandainya tidak bayar pajak menyulitkan kehidupan kita, maka bayarlah. Karena yang berdosa adalah yang mengambil harta seorang muslim tanpa kebenaran. Wallahu a'lam. Bagaimana berhutang dengan orang kafir? Apakah kebaikan atau pahala yang berhutang akan diminta pertanggungjawabannya? Tidak. yang harta orang kafir e, tidak ada harganya bagi kita akan tetapi seorang muslim salah satu adabnya dia adalah sesuai dengan kesepakatan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al muslimun ala syuruti orang muslim sesuai dengan kesepakatannya jadi ketika dia berhutang dengan orang kafir maka dia harus amanah dia harus jujur bayar meskipun kalau seandainya eh, dia e, tidak terbayarkan maka Allah tidak terhitung atasnya tapi jangan jangan membiasakan nabi memburukkan kaum muslim dan agama Islam. Wallahu Bagaimana punya hutang sama orang kafir? Apakah bisa juga ini sama jawabannya? Apakah hutang jasa, hutang janji, hutang budi kepada seseorang bila kita bawa, bila kita belum menemuinya, apakah akan ada akan dipilih dipinta oleh saudara kita yang kita hutangi tersebut, maka jawabannya semua hutang harus dibayar. Apakah itu hutang biasa, hutang janji harus dibayar. Ya, harus dibayar. Karena seorang muslim sangat amanah dengan janji-janjinya. Allah berfirman, "Inna Allah ya bil adi wal ihsan wa ita'i bil qurba wa yana adil fahsya'i wal munkar wal bar al bar adalah melampaui batas yaitu tidak menepati janji saya malu dan terenak dan tidak enak hati jika harus menagih hutang. Solusinya bagaimana? Maka solusinya adalah maafkan. Bebaskan orang yang berhutang. Dan malam ini saya ingin mendengar, mungkin saya akan menerima banyak SMS dari orang-orang Bekasi saya ingin mendapatkan kabar-kabar gembira orang-orang yang ingin menjual dunianya demi dapat surga. Saya ingin mendengar kabar bahwasanya Ustaz Alhamdulillah hutang saya dibebaskan atau Ustaz Alhamdulillah saya membebaskan hutang. Salah satu keutamaan orang yang membebaskan hutang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, karena rojulun, karena tajirun min Bani Israel yudayinun nas. Ada orang pedagang dari Bani Israel yang suka menghutangi manusia. Fa'idha ra'a mu'asiran Jika dia melihat orang yang sulit bayar hutang Maka dia mengatakan Kala lifityani Dia mengatakan kepada para pegawainya Tajawaz anhu la'allallahu an tajawazan Sudah maafkan saja dia Sudah maafkan saja dia Semoga Allah memaafkan kita. Maka kata Rasulullah SAW, "Fatajawazallahu anhu fa'adkhalahu jannah." Maka orang tersebut dimaafkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Lihat, apalagi Pak hutangnya kadang-kadang tidak terlalu besar. Sepuluh ribu. Ini sudah sepuluh ribu diceritain kemana-mana. Iya, iya. Nih lihat itu bayar nggak bayar. Mereka orang itu sepuluh ribu. Ya, maafkan, nah, bebaskan. Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'min qurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan hari kiamat nah tadi saya Allah akan lapangkan kesulitan dia eh, kesulitan di dunia Allah akan lapangkan kesulitan dia di hari kiamat dan hari kiamat itu sulit pak salah satu kesulitan hari kiamat pada mahsyar tidak ada satu tiang pun untuk berteduh kita di, dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki tidak tidak terhitan tidak memakai satu helai benang pakaian bu matahari dekatkan sekitar hanya sekitar satu mil kalau satu mil ukuran sekarang satu enam kilometer saja dekat sekali sulit hari kiamat siapa yang melapangkan kesulitan hari kiamat maka eh, dunia dia akan dilapangkan kesulitan hari kiamat maka saya ingin dengar orang-orang membebaskan hutang malam ini juga kalian dia tidak perlu banget. Dia punya puluhan juta hutangnya cuma satu juta. Oh, minta kenapa ngapain dihitung-hitung? Maafkan justru katanya. Wallahu Terakhir, saya berhutang dengan saudara tetapi akadnya bahwa jika salah satu dari saya atau saudara meninggal dulu hutang tersebut lunas walau belum selesai cicilannya karena saudara saya tidak mau membebani saya dan ikhlas membantu saya. Apakah di hari kamar tetap diminta pertanggungjawaban sesuai dengan kesepakatannya? Kalau lunas ya lunas. Al muslimun ala syuruh Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Nanti ada yang protes lagi. Diakhirkan sholat isya Baik, Eh, apa yang baik dari Allah, apa yang buruk dari saya pribadi dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Kalau tidak bisa berjumpa di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.